Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin jamaah salat maghrib <clears throat> Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran adab dari kitab Adabut Takhatab karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala kita sampai pada pembahasan di antara adab adalah adab bertutur kata adalah mura'atu munasabatil kalam adalah mempertimbangkan ya, suasana atau konteks pembicaraan artinya mengamalkan ya, kata mutiara yang mengatakan di likuli maqamin maqalun setiap per, uh, setiap konteks setiap situasi itu memiliki perkataan yang tepat, perkataan tertentu yang tepat dalam situasi tersebut. <clears throat> Ya. Di antara hal yang menunjukkan hal ini adalah perkataan Ali radhiallahu anhu, beliau mengatakan aku adalah seorang laki-laki yang memiliki atau sering mengeluarkan air madi. Aku malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat posisi anak perempuannya itu Fatimah yang merupakan istriku maka kuperintahkan Al-Miqdad ibn Al-Aswad untuk bertanya kepada Nabi. fakal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan yarsilu dzakarahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak perlu mandi setelah keluarnya air madi namun cukuplah ya, dibasuh zakarnya demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim maka al-istifta atau meminta fatwa satu hal yang diperbolehkan dan dituntunkan dan seorang itu bertanya tentang apa yang ia tarihi menimpanya dan apa yang dia perlukan satu hal yang dianjurkan dan terpuji akan tapi selama memungkinkan untuk mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan dengan cara yang itu tidak merusak rasa malu yaitu tidak bertentangan dengan rasa malu maka itulah yang lebih utama dan lebih layak maka Ali radhiallahu anhu menikah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha maka rasa malu Ali itu menghalangi Ali untuk menyebutkan hal yang berkenaan dengan jima di depan bapak mertuanya ya bapak istrinya salawatullah wasalamuhu alaihi ya, dari sini maka ulama membuat kesimpulan di antara kaidah dalam bertutur kata adalah tarku zikri ma yata'allaku bijima'in nisa amama maharimihinna Ya, maka di antara ada ya, bertutur kata, ada berbicara yang kita bisa simpulkan dari hadis di atas adalah tinggalkan membahas dan menyebutkan hal yang berkenaan dengan masalah hubungan ya, suami istri di depan manakala itu disampaikan di depan mahramnya ya, di depan mahramnya lima fihi karena dalam perbuatan tersebut min khadasin yang menudai rasa malu atau itu berlawanan atau merusak rasa malu yang dimiliki oleh mereka mereka mahram maka di antara adab bertutur kata berdasarkan hadis ya, Ali yang bertanya tentang air madi adalah jangan sebutkan dan jangan bicarakan masalah hubungan biologis di depan keluarga istri maka kalau memungkinkan jika perlu sebagaimana keperluan Ali maka ya, pakailah orang lain akan tapi jika dijumpai maslahat syar'i fitariyat untuk bersinggungan dengan menyebut hal yang berkenaan dengan hubungan badan di depan perempuan e, jika memang diperlukan maka tidak mengapa contohnya adalah Amr ibn al-As dia menanyai istri dari anak laki-lakinya istri dari anak laki-lakinya berarti menantunya tentang keadaan menantunya bersama suaminya dan perlu diketahui bahasanya disampaikan oleh para ahli sejarah bahasanya selisih umur antara Amr ibn Al-As dan anaknya Abdullah bin Amr ibn Al-As itu cuma 10 tahun ya, selisih umur bapak dan anak itu 10 tahun ya, antara Abdullah bin Amr ibn Al-As dan bapaknya Amr ibn Al-As ya, Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiallahu anhuma mengatakan ayahku menikahkan aku dengan seorang perempuan Zata hasabin yang memiliki kemuliaan sosial yang tinggi berada, berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan sosial di masyarakat. Fakana maka adalah ayahku memperhatikan anak menantunya kan tahu memperhatikan anak menantunya. Oleh karena itu dia tanyai menantunya tentang suaminya. Ya. Maka bagaimanakah engkau jumpai suamimu? Ya, apakah dia suami yang baik? Ya, bagaimanakah perlakuan suamimu kepadamu? Demikian kurang lebih yang ditanyakan oleh Amr ibn al-As kepada menantu perempuannya. Maka jawaban yeah. Maka karena ini wanita yang terhormat maka biasa dengan bahasa maka bahasanya bahasa orang yang terhormat ya, lain dengan ya, bahasa orang yang tidak demikian tentu gaya berbahasanya berbeda maka jawaban dari istri Abdullah ibn Amr ibn Al-As menunjukkan kalau dia memang berasal dari keluarga yang punya status sosial yang terpandang maka jawabannya adalah jawaban gaya orang yang memang terpandang di masyarakat. Dia mengadukan suaminya, namun bahasanya sangat indah. Namun bahasanya bahasa yang cerdas yang perlu uh, ditangkap dengan cermat dan itu itu standar bahasa orang-orang terhormat. Ya, adapun orang yang belak-belakan kemudian uh, terlalu vulgar itu bukan standar bahasa orang-orang yang terhormat di masyarakat. Ya. Maka ya, sang menantu mengatakan ini rajul ya, ya, rajul min rajulin ya, dia adalah sebaik laki-laki nah, ini kelihatannya pujian namun celaan ya, nah, itu kelihatannya pujian namun hakikatnya adalah celaan kenapa ya, kenapa sisi celaannya penjelasan setelahannya kalau kalimat mukodimahnya pujian Nikmah rajul min rajul. Sebaik-baik laki-laki itu suamiku itu. Ya, namun ternyata maksudnya adalah celaan. Buktinya kalimat setelahnya. Lam yatok lana firosan. Dia tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat tidurku. Nah, dia tidak pernah meninggalkan menginjakkan kakinya di tempat ya, tidur kami. Walam yufatis lana kanafan. Ya, dia juga tidak pernah menyibak, menyingkap atau ya, membuka, membolak ya, ya, kanafan ya, sisi badan. Ya, maka dia tidak pernah sebaik-baik orang. Sekalipun sejak nikah, sejak malam pertama itu belum pernah ya, menginjakkan kakinya di tempat tidur. Dia malam pertama, namun suaminya ini malah sibuk sholat malam, istrinya dibiarkan di tempat tidur ditinggal sholat malam itu malam pertamanya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan istrinya dan dia tidak pernah yufatis kanavan tidak pernah menyingkap tidak pernah membuka ya, kanafan sisi badan ya. tidak pernah megang pundak istrinya tidak pernah sejak malam pertama sampai hari ini megang sisi pundak istrinya belum pernah apalagi pegang yang lain ya ya, pundak istrinya atau sisi badan istrinya belum pernah. Ya, satu tempat tidur pun juga belum pernah. Namun bukan karena melakukan satu hal yang tercela, karena dia sibuk sholat malam. Ya, kalau malam itu sibuk sholat, ya, kalau siang puasa, ya, itu sejak malam pertama sampai hari ini. Ya. non dia bukan melakukan satu hal yang jelek. Oleh karena itu nikmat rojul di depan dibilang ini suamiku sebaik-baik lagi-lagi. Ya. Sholat, hobinya malam sholat, siang puasa. Malam sholat, siang puasa. Ya. <clears throat> Maka ini eh, lahiriahnya itu adalah pujian, namun hakikatnya adalah celaan dan pengaduan. Ya, dan ini hanya dipahami oleh orang-orang yang ya, mengerti bahasanya, ya, mengerti berbahasa yang baik. Ya. Falamma talla alaihi. Maka tatkala itu berlangsung lama. Ini bolak-balik nanyai menantunya masih seperti itu keadaannya. Tidak tahu berapa minggu setelah ya, akad nikah. Itu ditanya menantunya masih seperti itu keadaan suaminya. Akhirnya karena itu sudah tolak dalika alaih satu hal yang berlangsung lama akhirnya oleh sang ayah dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana ini solusinya? Nasihati anak lanang yang seperti ini oh, dinikahkan malah ya, istrinya tidak diapa-apain. Ya. <clears throat> Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sang bapak suruh dia untuk berjumpa denganku. ini bihi, jumpakan aku dengan dia. Ya, maka kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Falaqituhu ba'du." Setelah itu aku pun berjumpa dengan Nabi. Kemudian setelah berjumpa, Nabi mengatakan, "Kaifatasumu?" Gimana caramu berpuasa? Maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Setiap hari saya puasa, ya, setiap siang saya puasa." Kemudian Nabi mengatakan, bagaimanakah engkau caramu dalam menghatamkan Al-Quran? Maka dia mengatakan, setiap malam saya satu kali khatam. Nah, dalam sholat malam, nah, dalam sholat malam, sekali khatam Al-Quran itu. Itu sholat malamnya Abdullah bin Amr ibn Al-As sebelum ditegur oleh Nabi. Nah, itu dari Ba'dal Isya sampai subuh. Dari Ba'dal Isya sampai subuh berdiri terus dan sekali kata ya. dari depan sampai belakang dari al-fatihah sampai ini dari al-baqarah kan al-fatihah sudah dibaca di ya, di kemudian tentu di awal ya dari al-baqarah sampai anas ya. selesai tahajud itu selesai anas ya, selesai tahajud itu selesai anas Maka sehingga sekalipun istrinya belum pernah disentuh dan diperhatikan. Ya, malamnya dari Isa sampai subuh itu sibuk sholat dan sholatnya itu betul-betul sholat sepanjang malam maka tidak ada waktu untuk dekat-dekat dengan istri ya. Ya, ada punya banyak waktu untuk kemudian asik membaca Al-Quran sehingga tidak ada waktu bukan cuma e, mengambil separuh malam atau sepertiga malam, seluruh malam. Karena targetnya semalam satu kali malam, satu kali khatam Quran. Kal maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menegur ya, sahabat Abdullah bin Amr bin Al As dan memberikan taujih arahan yang benar bagaimanakah berpuasa yang baik tanpa bagaimana puasa dan mengkhatamkan Al-Quran yang baik tanpa menelantarkan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka Nabi kemudian katakan puasalah dalam satu bulan tiga hari saja. Eh, puasa tiga hari saja dalam satu bulan. Itu jelek ya. Kan? Dari setiap hari kemudian tiba-tiba eh, langsung cuma tiga hari per setiap bulannya. Dan bacalah Al-Quran satu bulan khatam. Ini, khatamkan sebulan sekali. Ini. Kal kultu maka sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As ya, itu menawar. Ya, kalau kita nawarnya kurang panjang ya. Khatamkan Quran sebulan sekali waduh Nabi ya, cepat sekali kan. Nah, kalau kita yang mendapatkan perintah demikian tawarannya itu minta tawaran turun ya. kalau boleh setahun sekali lah ini nah, kalau enggak dua tahun sekali. Nah. nah, ini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dikatakan, kata Qur'annya sebulan sekali saja. Tidak tawaran. Tawarannya bukan tawaran turun, namun tawaran naik. Dengan mengatakan uti utiku akthar, akthar min dalik. Wahai Nabi, saya lebih kuat. Saya kuat lebih dari itu. Itu terlalu ringan, terlalu eh, terlalu kemudian sedikit ya. perharinya kalau sebulan sekali kata Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga oh, kemudian Nabi menurunkan ya, perintahnya dengan mengatakan atau menaikkan ya, perintahnya dengan mengatakan jika demikian puasa tiga hari dalam satu pekan. Ya, puasalah tiga hari. Kalau tadi tiga hari dalam satu bulan dan dinaikkan ya sudah puasa tiga hari dalam satu pekan ya, maka dalam satu pekan tiga hari puasa empat hari istirahat kal namun sahabat Abdul bin Amr bin Al-As masih minta penawaran masih ngenyang kata orang Jawa masih ya, kemudian mengatakan wahai Nabi aku kuat lebih dari itu akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aftir yaumaini wasub yauma hmm. maka puasalah tiga uh, puasalah dua hari kemudian eh, berbukalah tidak uh, berbukalah dua hari dan puasalah sehari per tiga hari puasanya sekali eh, per tiga hari puasanya sehari Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau demikian puasalah dengan sebaik-baik puasa puasanya Daud puasa satu hari dan tidak puasa satu hari untuk kemudian baca Qurannya waqra fi kulli sab'i sab'i layalin maratan katamkan Al-Quran ya, sekali dalam sepekan sekali dalam setiap tujuh harinya. Ya, maka uh, hadis ini menunjukkan bolehnya model-model puasa sebagaimana yang tadi disebutkan ya, disyariatkan ya puasa tiga hari dalam setiap bulannya ya, dituntunkan untuk ya, puasa tiga hari dalam setiap pekannya demikian juga dibolehkan dan disyariatkan puasa ya, sehari per tiga harinya maka dua hari makan sehari puasa ya, dua hari makan sehari puasa dua hari puasa ya, dua hari makan sehari puasa dan seterusnya demikian juga dituntunkan puasa sehari dan tidak puasa sehari dan itu adalah puasanya Daud alaihi salam dan Nabi katakan itu adalah afdhalus siam puasa yang paling utama dan ini, ini, ini satu hal yang boleh kita lakukan bukan karena semata-mata itu syariat Nabi Daud alaihissalam namun karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memujinya dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kalau itu satu hal yang dituntunkan dan diajarkan maka akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini puasanya adalah sehari puasa dan sehari ya, tidak puasa dan beliau khatam Al-Quran mengkhatamkan Al-Quran setiap ya, sepekan namun uh, amalan semacam ini kemudian uh, disesali di akhir akhir kehidupan beliau setelah beliau ternyata Allah berikan padanya umur panjang ya, dan beliau uh, menyesali kenapa tidak mengambil pilihan-pilihan yang pertama yang Nabi berikan. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Falaitani qabiltu ruhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuh seandainya dulu aku menerima keringanan, aturan yang ringan, syariat yang ringan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena setelah aku sepuh wa da'uftu dan lemahlah fisikku ya, maka akhirnya yaqra'u ala ba'di ahlihi as, uh, as-sub'a minal Quran bin nahar ya, maka akhirnya setelah beliau setelah beliau ini sepuh dan lemah fisiknya sehingga tidak kuat untuk di setiap malamnya membaca sepertujuh ya, Al-Quran maka akhirnya beliau mengatakan Fakana yaqra maka adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As membacakan kepada sebagian keluarganya sepertujuh dari Al-Quran dan itu beliau lakukan bin nahar di siang hari ya, wala yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar maka yang beliau baca yang harusnya beliau baca di waktu malam sebagaimana beliau lakukan ketika masih muda itu beliau bacakan dan beliau paparkan atau beliau sodorkan di siang hari liyakuna akhafa alaihi billail supaya lebih ringan malam harinya eh, malam harinya salat tahajudnya bacaannya yang ringan-ringan setelah beliau tua adapun target wirid seper Al-Quran setiap harinya beliau geser dibaca tidak sambil sholat non dibaca dalam kondisi normal ya di siang hari dibaca sambil duduk di siang hari ataupun malam maka bacaannya bacaan yang ringan namun bila telah melaksanakan wiridnya yaitu sepertujuh Al-Quran setiap harinya wa idha arada ayatakawa maka berkenaan dengan puasa maka ketika Abdullah bin Amr bin Al-As ingin yatakawa menguatkan badan maka beliau tidak puasa selama beberapa hari wa ahsa dan beliau hitung ya, maka seminggu misalnya beliau tidak puasa ya, beliau tidak puasa selama seminggu ya, supaya tetap nilainya adalah seperti puasa Daud maka wasoma mislahunna maka kemudian beliau puasa di minggu setelahnya. Jadi maka seminggu istirahat, nanti kemudian sepekan istirahat, kemudian di pekan kedua selama tujuh hari puasa kan sama. Nilainya sehari berbuka, ya, sehari berpuasa. Karena intinya adalah ya, puasanya adalah nisfu dahar, ya, separuh dari ya, separuhnya tahun. Ya, maka beliau tetap berupaya agar nilainya minimal nilainya seperti puasa Daud yang biasa beliau kerjakan saat beliau muda. Demikian beliau lakukan karena tidak menginginkan tak ta'ayat syai'an karena ya, tidak ingin meninggalkan sesuatu yang ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dia. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan dia mengamalkan amal seperti itu. Kalau Ab, e, Abu Abdullah wa qala ba'duhum sebagian mengatakan fi thalathin aw fi sab'in wa aktsaruhum ala sab'in. Ini terdapat perselisihan perawi ada yang mengatakan Nabi pada akhirnya meminta untuk khatam e, tiga hari sekali namun ada versi yang lain mengatakan bahasanya Nabi meminta beliau untuk khatam ya tujuh hari sekali wa aktsaruhum ala sab'in namun ya, ada beberapa versi, versi yang paling banyak dari jalur-jalur hadis ini mengatakan bahasanya yang Nabi katakan kepada Abdullah bin Amr ibn Al-As untuk khatam Al-Quran per tujuh hari. Ya, maka di sini kita jumpai ya, bolehnya atarit atau pakai bahasa kiasan ya, menyebutkan hal yang berkenaan dengan masalah jima ya, di depan wanita. Ya, ya sebagaimana di sini disampaikan, si menantu mengatakan kepada bapaknya, bahasanya anak laki-lakimu tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat tidurku. Itu bahasa kiasan. Artinya tidak pernah mengumpuli, tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak malam pertama itu ditinggal sholat malam masuk kamar ya masuk namun yang satu tidur yang satu ya, sholat malam sepanjang malam dari awal malam sampai subuh ya, paginya udah puasa nah, ya, sehingga ber, ber, boleh jadi per minggu-minggu itu demikian keadaannya maka di sini menunjukkan bolehnya pakai bahasa sindiran berbicara kepada mahram atau keluarga suami atau kemudian sebaliknya keluarga istri dengan pakai bahasa sindiran perkenaan eh, dengan masalah hubungan suami istri ya, namun dengan eh, dengan alasan maslahat syariah ada alasan kenapa harus ngomong membicarakan hal semacam ini kepada keluarga. Ya, kemudian kaidah penting dalam berbicara dan bertutur kata adalah kaidah berikut ini mukhatabatun nas ala qadri ukulihim ya. mengajak bicara berbicara dada banyak orang sesuai dengan kadar kemampuan akalnya ya. Wa min alhamiyati makan. maka ini adalah satu kaidah yang sangat-sangat penting. Maka lihatlah kemampuan pemahaman eh, al-askhas person-person sebelum person ya sebelum person-person yang kita ajak bicara sebelum kita berbicara kepada mereka. Ya, janganlah engkau membuat kekacauan, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat bihadisika gara-gara perkataanmu yang ya, tidak mudah untuk dipahami. Waktu maka lihatlah apa yang kau inginkan dari mereka. Pemin sama kemudian dari sana arahkanlah ya, perkataanmu sesuai dengan kadar yang mereka pahami dan kadar yang bisa mereka pikul. Maka pada saat itu maka dipahamilah darimu apa yang jadi keinginanmu, kemudian akan diresponlah apa yang jadi permintaanmu. Misalnya ketika orang bertanya, menanyakan kepada kita tentang apa yang kita lakukan berkenaan dengan masalah agama, maka tidak harus jawaban itu tidak harus nah, kemudian muluk-muluk lengkap dalilnya, ya. tidak harus demikian. Maka boleh jadi pakai ya, bahasa-bahasa sederhana, namun itu kemudian ya, mudah untuk dipahami dan mudah untuk dimengerti. Ya. Maka misalnya eh, ketika kita pelihara jenggot kemudian ada orang yang mencela, mengkritik, wah itu ekstremis, itu apa, ya. kemudian eh, maka jawabannya tidak harus muluk-muluk hadis tentang masalah perintah pelihara jenggot dan seterusnya. Boleh jadi Pak bisa eh, kemudian apa kemudian lihat duit Bapak apa duit apa yang ada gambar jenggotnya? Hah? Oh, kalau eh, duit lima ribu, Pak, boleh kemudian lihat. Bapak punya duit lima ribu? Iya. Nah, uh, terus kemudian uh, ini kalau semua kata bapak tadi semua orang kemudian yang berjenggot itu ekstremis, radikalis, macam-macam. Ini pahlawan kita termasuk radikal ya pak ya. Nah, nah maka itu sudah cukup jadi dalil. Nah, ini dia akan ya, diam. Oh iya ya. Nah, dia selesai. Ya, dalilnya itu malah gambar duit. Ya. ya, jadi dalilnya itu malah gambar duit. Kalau dibawakan hadis itu nanti malah ceritanya panjang lebar. Nah, ya ceritanya panjang lebar, ya, yang boleh jadi nanti malah ribut, ya, terjadi salah paham dan seterusnya. Ya. Namun kalau malah dalilnya itu ya, gambar di duit, itu malah ya, malah kemudian ya, malah kemudian tidak bertele-tele ya, ketika dia kemudian mencela misalnya orang tersebut mencela eh, orang pakai jenggot dan dia berasal dari uh, ormas tertentu misalnya, maka dalilnya nggak perlu membawakan hadis semacam macam Sebutkan, uh, di, ditunjukkan saja gambar uh, tokoh ormasnya, uh kan jenggoten. Nah, ya, katanya ekstremis radikalis lah itu. Nah, Nah, itu monggo Pak dilihat Pak gambarnya Pak. Nah, ini saya tak ikut-ikutan beliau sajalah. Nah, eh, saya direct beliau, saya ikut beliau. Itu sudah cukup jadi jawaban, jawaban yang sudah ya, sudah telak dan mematikan. Pakai hadis itu malah tidak menjadi jawaban telak dan mematikan. Pakai gambar itu malah jadi jawaban telak dan mematikan. Kenapa? bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Ya. Bicaralah dengan manusia dengan sesuai kadar akalnya. Ada orang-orang yang sudah, ada orang-orang yang uh, eh, yu'azim an-nusus, mengagungkan dalil. Ya, kalau orang itu adalah orang yang tipikalnya demikian, maka bahkan dalil. Itu satu hal yang sangat agung di hatinya. Namun orang-orang yang tidak mengagungkan, ya, mengagungkan orang yang keadaannya realnya dia tidak demikian boleh jadi kemudian pengagungan kepada tokoh itu lebih ya, ya, lebih lebih terkesan pada dirinya maka tunjukkan ya, dengan tokoh-tokoh tertentu nah ini ya, ini gambarnya beliau berjenggot beliau pahlawan, nasional ini pendiri omas bapak ini juga ya, berjenggot ya. salahkah saya berjenggot nah, apakah radikal semua orang yang berjenggot nah selesai ya dan itu dialognya nanti akan singkat dan tidak akan bertele-tele. Tapi kalau membawakan dalil, wah itu eh, mesti pahami secara kontekstual mas, ya, jangan kayak gitu mas. ya. Wah nanti dan ribut di dalam masalah penafsiran. Nih, itu kalau dalilnya pakai pakai hadis, kalau dalilnya pakai gambar, nggak panjang-panjang, nggak ada kemudian ya gambar itu kita pahami secara kontekstual mas. ya. gambar tokoh tersebut mari kita pahami secara kontekstual ya. ya itu enggak, itu enggak keluar itu alasan uh, uh, memahami dalil secara kontekstual itu enggak keluar. Ya, kalau dalilnya gambar, kalau dalilnya hadis itu masih kemudian ya, ya, ya jangan literalis seperti itulah, jangan letterlock. ya, ya mari kita pahami secara ya, ya, apa, ya, kontekstual atau tual-tual yang lainnya. Ya ya, kita pahami secara aktual, secara ya, itu kita dalam memahami hadis kita perlu pemahaman yang progresif, ya, jangan klasik dan seterusnya. Ya, uh, eh, akhrajal Bukhari diatkan oleh Bukhari dari Ali radhiallahu anhu beliau mengatakan hadis sunnah sebima ya'rifuna. Ya. Maka berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka kenal. Mereka mengenal kemuliaan tokoh pakai tokoh ya, tidak harus pakai tidak harus kemudian e, mengedepankan dalil bahkan boleh jadi mengedepankan dalil itu karena kita sayang dan cinta maka kita tidak kedepankan dalil kasihan kalau dalil dibawakan kemudian dihujat ya, itu masalah besar ya, oleh karena itu ya dalilnya gambar saja nah, ya, atau hibuna yukadzab wa Rasul apakah kalian ingin apakah apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Tidak kan? Kalian tidak ingin, maka ini bahaya. Kalau orang itu belum ada pada hatinya takzimun nusus dan kita bawakan dalil, maka yang terjadi akan didustakanlah, akan ditentanglah. Ya, dalil. Dan ini pendustaan terhadap penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu, ketika ngobrol dan berdialog tidak harus ya, membawakan dalil ya, berupa teks Quran dan sunnah. Kemudian dalam saya Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu beliau mengatakan, "Ma'an tabi muhadisin kauman." tidaklahkah engkau berbicara dengan sekelompok orang dengan satu perkataan yang akan mereka itu tidak nyanda, akan mereka itu tidak bisa memahaminya, tidak bisa faham. Ilakan alibat fitnah kecuali ini akan jadi fitnah untuk sebagian mereka. Maka dari perkataan Ali dari dua perkataan dua sahabat Nabi ini yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma kita jumpai pelajaran penting dalam berbicara dalam berdialog ya, ya dalam bertutur kata dengan orang lain yaitu ya, ajak mereka bicara dengan sesuatu yang bisa mereka pahami mana yang paling sederhana yang bisa mereka pahami pakai itu mana yang kemudian itu lebih mudah untuk mereka terima maka gunakanlah hal itu wahahuna maka hahuat maka beliaulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada sebagian sahabat sebagian jenis ilmu tanpa diberitahukan dan disampaikan kepada yang lain. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Muad ya, itu dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di pelana untanya. Kemudian Nabi mengatakan baik Muad, Muad mengatakan baik ya, ya Rasulullah wa sa'daik. Demikian terjadi sampai tiga kali. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Muad, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dan itu jujur dari hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuknya. Maka Muat mengatakan kepada Rasulullah, ya, "Bolehkah aku kabarkan hadis ini kepada banyak orang sehingga mereka pun bergembira?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dampaknya. Idan jika demikian ya takilu maka mereka akan bersandar kepada bersandar kepada syahadat dan malas untuk beramal. Jika engkau kabarkan, maka mereka akan bersandar kepada sahadat atau oh, saya sudah Saya nggak perlu rajin-rajin sholat dan seterusnya. Akhirnya muat pun mengkabarkan hadis ini ketika dia hendak meninggal dunia Taat Taat suman di catatan kaki ayat khasyata karena takut terjumus dalam dosa yaitu dosa menyembunyikan ilmu wallahu a'lam ya, maka ini menunjukkan bahasanya pengajar yang baik guru yang baik itu ya, mengajarkan ilmu kepada sebagian orang tanpa yang lain bukan karena menghalangi mereka dari ilmu namun karena menimbang bahasanya mereka belum bisa memahami ilmu tersebut dengan baik dan benar jika disampaikan kan memang kemampuan akalnya belum sampai di situ.